Nah, ditinjau dari makna secara hakikat dan makna secara majaz. Dan sudah kita jelaskan para kalafikum bahwasannya semuanya kalam itu adalah kembali kepada hakikat. Cuman hakikat itu sendiri terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara uruf yaitu adat atau kebiasaan dan hakikat secara syariat. Nah, para kalafikum. Dan pendapat yang sahih laisa hunaka majazun la fil Qur'an wala sunnah walafil fil lughah walafil wala tidak ada majaz, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab, tidak pula ada yang lainnya. Semuanya kembali ke hakikat, cuman hakikat tadi bermacam-macam jenisnya. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala halaman yang ke-23 Al-Amru mengenai masalah amr. Nah, al-amru ini adalah perintah yang sering kita dengarkan bahwasanya al-asal fil amr yadullu al-wujub Paham ya? Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut dan yang semisalnya. Ta'rifu definisinya adalah al-amru perintah itu qaulun sebuah ucapan yatadammanu talaban fi'li ala wajib isti'la. Sebuah ucapan yang terkandung di dalamnya apa? Permintaan sebuah perbuatan ala wajib isti'la namun ditinjau dari atasannya Maksudnya bagaimana? Maksudnya perintah itu biasanya muncul dari atasan gitu loh. Ini perintah. Paham ya? Kalau yang muncul dari bawah itu namanya doa nanti. Paham ya? Nah, paham maksudnya? Ewa, ya, misalkan dari Allah Taala, aqimus shalah, tegakkanlah salat ini namanya perintah. Tapi kalau dari hamba misalkan meminta kepada Allah Taala, Allah maghfirli, itu namanya doa. Karena kita nggak pantas meminta Allah Taala itu loh. Paham belum? Jadi ala wajhul isti'la maksudnya apa? Maksudnya adalah Nah, barakallahu fikum sebuah ucapan qaulun yatadammanu, sebuah ucapan yang terkandung talabal fi'li. Terkandung apa? Nah, permintaan sebuah perbuatan agar diwujudkan gitu ala wajib isti'la, namun sumbernya dari atasan. Oh ya. Nah, sumbernya dari atasan Atasan, dari atas yang atas itu. Dari yang atas. Nah. Misal seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah Naam wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya Dari atas. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu isti'na berarti. Dari dari zat yang maha tinggi. Paham ya? Dari yang lebih atas itu loh. Nah, barakallahu fikum. Fa kharaja bi qawlina qaulun, maka keluar dari ucapan kami qaulun al-isyarah. Nah, isyarat itu walaupun dipahami tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan qaul karena cuma isyarat saja itu sama amron. Maka isyarat tadi itu bukan termasuk amron pada asalnya ya. Cuman terkadang apa? Fihi makna amr. Misalkan kita isyaratkan ini. ya akhi mengisyaratkan seperti ini tapi maknanya duduk itu loh. Isyarat itu. Nah, dia nanti paham enggak dengan itu? Bisa jadi paham, tapi maknanya apa? Isyarat itu sendiri bukan apa? Bukan perintah, cuma di dalamnya terkandung makna perintah itu Pak Paham belum? Seperti kemarin itu kan, bukan kalam tapi di dalamnya terkandung makna kalam. Nah, karena orang paham dengan isyaratnya. Misalkan ini misalkan. Ini maknanya apa? Uskut kan? Uskut. Nah, ini isyarat ini kaul bukan? Bukan, tapi di dalamnya mengandung makna perintah untuk diam. Ya, mana? Wa in afadat ma'nahu walaupun memiliki apa memberikan faedah maknanya. Jadi tetap kita tidak katakan dia amr perintah tapi di dalamnya terkandung makna perintah itu bisa. Atau di dalamnya terkandung makna perintah. Paham itu ya? Nah, sesuai dengan korinah tadi. Ya, berikutnya. Wa kharaja biqaulina talabul fi'l dan keluar dengan ucapan kami talabul fi'l permintaan untuk diwujudkan sebuah perbuatan atau pekerjaan an-nahyu. Karena kalau an-nahyu kenapa li annahu talabut tarkin? Dikarenakan larangan itu talabut tarkin meminta agar ditinggalkan. Hanya meminta untuk meninggalkan sebuah perbuatan namanya tark, namanya, apa? Nahi, larangan. Kamu belum? Kalau perintah itu kan apa? Perintah itu tolak fi'lin, perintah apa? Permintaan untuk mewujudkan perbuatan. Itu namanya amrun. Kalau nahyun, nam adalah apa? Adalah permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. La tajlis, la kerok, la tangdur. Jangan duduk, jangan baca, jangan melihat. Permintaan kan nih. Permintaan tapi apa? Untuk meninggalkan. Tahun yang pertama ini permintaan untuk apa? Mewujudkan perbuatan. Paham belum? Ayo na barakallahu fikum. Kalau nahyun adalah talabut tarkin, meminta agar meninggalkan perbuatan. Wal muradu bil fi'li yang diinginkan dengan fi'il sini ijab, mewujudkan. Paham ya? Perintah untuk melakukan perbuatan maksudnya mewujudkan perbuatan tersebut. Jadi kalau amr itu perintah, nah itu maknanya apa? Meminta agar mewujudkan perbuatan. Kalau nahi larangan maksudnya apa? nah maksudnya adalah meminta agar apa? agar meninggalkan perbuatan tersebut, tidak mewujudkan perbuatan. Paham belum? Ya, nah. Fayashmul atau fayashmal al-qaul al-ma'mur bih. Maka terkandung di dalamnya ucapan atau sebuah qaul, sebuah ucapan yang al-ma'mur bih yang diperintahkan dengannya. Nah, masuk situ juga. Tahu ya? Nah, ya, nah. Wa kharaja bi kemudian keluar dengan ucapan kami ala wajh isti'la. Ya, perintah tadi bersumber dari yang tinggi Nah, dalam artian dari atasan al intimas, Iltimas itu setara, sama-sama. Misalkan sama-sama manusia, paham ya? Sama-sama anak-anak, sama-sama orang tua, sama-sama tuanya gitu loh. Itu namanya iltimas. Paham ya? Bersama hamba iltimas contohnya, ya akhi. Kum. Berilah kamu. Ini namanya iltimas namanya istilahnya dalam ilmu usul. Iltimas. Dalam artian perintah yang yang bersumber dari yang sama gitu loh. Bukan dari yang tinggi itu kan? Ya, Hewan nah, barakallahu fikum. Buat doa dan juga doa keluar dari situ. Paham ya? Kenapa? Karena doa itu dari yang bawah ke atas. Paham ya? Nah, jadi kalau doa itu minal adna ila a'la itu loh. Dari rendah kepada yang atas. Eh? Dari rendah, yang minta kan rendah, hamba. Eh, paham ya itu ya? Nah, minal adna ila a'la itu loh. Paham ya? Dari yang rendah kepada yang tinggi. Itu namanya doa. Allahumma firli ya ghaffar. Ya Allah, ya Allah maghfirli ya ghafar. Ya Allah, ampunilah aku, Wahidat yang yang memberikan ampunan. Itu permintaan seperti itu namanya apa? Doa. Paham ya? Karena kita enggak mungkin yang namanya hamba itu memerintahkan Allah taala. Sehingga lebih bagus dikatakan doa. Sehingga lamun wa doa itu kan kemarin karena barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Ya, Wa ghairuhuma mimma istafad dan yang selain keduanya mimma istafadu dari enam perkara yang bisa diambil faedah min sighatil amr bil qara'in yang bisa diambil diambil faedah dari apa dari bentuk perintah dengan korina-korina dengan tanda-tanda yang ada paham ya itu semuanya terkadang perintah itu maknanya macam-macam dalam artian istilah perintah itu nanti ada al-amru, ada al-ma'mur, dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Paham saya, ya? Paham salah ya? Ya, nah. Sekarang kita masuk ke siyaqul amri. Bentuk-bentuk perintah itu apa saja? Nah, bentuk-bentuk perintah itu apa saja? Bentuknya siyaqul amri arbaun. Nah, bentuk-bentuk perintah itu ada empat. Pertama bentuknya berbentuk fi'il amr. Fi'lul amri berbentuk fi'il yang menunjukkan perintah. Misal utluma ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Alkitab. Ya, dari kitab dari Al-Qur'an apa maksudnya ya? Syahidnya mana? Utlu. Fil amr enggak? Fil amr, perintah berarti kan? Perintah. Diambil itu ada perintah di situ. Paham belum? Yang kedua, isim fil amr. Isim fil amr, isim yang di dalamnya mengandung makna amr. Isim yang di dalamnya mengandung makna fil amr. Misal hayya ala shalah. Hayya ala shalah artinya apa hayya ini? Hayya ini isim fil amr artinya, artinya ta'al. Marilah. Ta'al. Marilah. Mengandung amr enggak berarti situ? Naam. Mengandung perintah tapi bentuknya isim fi'il amr. Yang ketiga, al-masdaru an-naibu an fi'il amr. Yang ketiga adalah sebuah masdar pengganti dari fi'il amr karena ada masdar yang dia itu nam amalannya seperti fi'il itu loh, paham ya? Cuman jadi masdar ini pengganti fi'il amr di sini. Paham belum yang ketiga nih? Masdar an-naib yang menggantikan an fi'il amr, yang menggantikan untuk fi'il amr pengganti fil amr. Misal fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kalian menjumpai orang-orang kafir fadribur riqab, ai eh, fadribir riqab atau fadribur riqab. Penggallah leher-leher mereka. Bunuhlah mereka. Paham itu ya maksudnya ya? Nah, menunjukkan maksudnya dar, darban sini kan masdar ya. Tapi maknanya apa? Maknanya amr. Paham belum? Maksud salah ini ya? Nah, ini berarti diambil juga makna amr sini. Yang keempat, yang pertama tadi fi'il amr, yang kedua isim fi'il amr, yang ketiga masdar yang dia itu menggantikan nah atau menggantikan fi'il amr, yang keempat adalah fi'il mudhari. Al mudhari al maqrun bi lamil amr, fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr. Lamul amr itu adalah lam yang menjazmkan fi'il mudhari yang sudah kita lewati. Misal litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah taala atau hendaknya kalian beriman kepada Allah taala dan rasulnya. Bukan agar ya, kalau ngartikan akarnya berarti lamu nanti lamu ta'lil. Tapi hendaknya, itu minum. hendaknya kalian beriman kepada Allah wa rasulnya, wa rasul dan rasulnya. Lamnya lamul amrin kan? Ewa, menunjukkan perintah. Wa qad yustafadu talabul fi'l. Dan terkadang diambil faedah juga talabul fi'l, permintaan agar diwujudkan sebuah perbuatan min ghairi siwatil amr tanpa fil amr atau tanpa bentuk perintah. Perhatikan? Tadi kan bentuk-bentuk perintah sudah kita lewati datang dengan fi'il amr juga bisa, dengan isim fi'il amr juga bisa, dengan masdar yang mengatakan fi'il amr juga bisa, dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamun amr juga bisa. Nah, terkadang waktu istifadah talabul fi'il, terkadang bisa diambil faedah talabul fi'il permintaan agar diwujudkan sebuah perbuatan namun min ghayri silatul amri. Namun tidak dalam bentuk apa? perintah. Tidak dalam bentuk perintah. Nah, tidak dalam bentuk perintah perhatikan. Misal seperti an yusafa bi annahu fardun. Seperti sebuah perbuatan disifati bahwasanya fardun wajib. Nah, yang namanya wajib diperintahkan enggak? Eh, tapi lafadznya apakah lafadz perintah? Tidak. Awajibun atau perkara wajib. Aw manduk mandub juga perkara sunnah. Diperintahkan enggak? Diperintahkan tapi la la ala wajib ilzam, bukan dalam bentuk pengharusan. Aw ta'ah, ketaatan. Aw yumdah fa'iluhu atau pelakunya dipuji au yudamu tarikuhu atau yang meninggalkannya dicela, au yatarattab ala fi'lihi sawabun atau enam eh, memberikan apa? Memberikan na'am barakallahu fikum memberikan pengaruh terhadap perbuatannya itu sebuah pahala. Ini menghasilkan ini maksudnya. Eh, atau yang menghasilkan atas perbuatan tersebut pahala. Au ala tarkihi iqab atau yang menghasilkan atas naam meninggalkan perbuatan tersebut iqab itu hukuman. Paham itu ya? Nah, ya, tarotab itu bisa artinya terkadang yusmir membuahkan ya. Membuahkan atau menghasilkan atas perbuatan tersebut menghasilkan pahala atau meninggalkan perbuatan tersebut menghasilkan iqab hukuman. Paham soal itu ya? hewan barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, ma taqtabihi siqatul amri. Yaitu perkara yang diharuskan yang dituntut dari apa? Naam bentuk amar, bentuk perintah itu sendiri. Jadi bentuk perintah itu sendiri apa? Mengharuskan atau konsekuensinya apa itu loh? Paham ya itu hukum asalnya? Nah, sighatul amri 'indal itlaq taqtadi nah bentuk amr bentuk perintah itu 'indal itlaq secara mutlak, secara itlaqnya, secara umum global gitu, taqtadi mengharuskan apa? wujubal ma'mur bih. Wajibnya dikerjakannya perintahnya, ya. wajibnya apa? Na'am barakallahu fikum, nah mengerjakan perkara yang diperintahkan. Paham ya? Wujubul ma'mur bih. Wajibnya mengerjakan perkara yang diperintahkan. Paham teman maksudnya? Ya, wujubu al-ma'mur bih maksudnya wujubul fi'il. Ya, wujubu al-fi'il maksudnya. Wajibnya mengerjakan perintah yang apa? Diperintahkan tadi atau perkara yang diperintahkan tadi. Wal mubadah. Nah, wal mubadarata bi fi'lihi fawran dan bersegera untuk mengerjakannya secara langsung. Mubadah itu bersegera, fawran secara langsung. Paham belum ini sekarang nih? Jadi kaidah yang sering kita hafal itu apa? Al asal fil amrnya dulu anal wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan itu harus dikerjakan secara langsung. Paham ya? Bersegera. Segera dikerjakan. Paham belum ini? Paham salah ya? Kata beliau wujubu au wujuban al ma'mur bih. Wajibnya nam, dikerjakan perkara yang diperintahkan tersebut wal mubadarah dan bersegera bi untuk mengerjakannya fauran secara langsung. Faminal minal faminal adillati ala annaha taqtadil wujuba. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu menunjukkan wajib. Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatian ini antusibahum akan ditimpa kepada mereka fitnah sebuah balak malapetaka bencana aw yusibahum adzabun alim atau menimpa pada mereka azab yang pedih? Ya, sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya wajhud dalalati anna Allah hadzara al-mukhalifina an amri Rasul. Sisi pendalilannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisih daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitnah. Ini akan ditimpa kepada mereka fitnah akan menimpa kepada mereka fitnah sebuah ujian balah malapetaka bencana Waya yaitu ketergelinciran atau penyelewengan. Au yusibahum adzabun alim atau akan menimpa pada mereka adab yang pedih. Wa tahdhiru bi misli dzalik perhatikan dan peringatan dengan seperti itu la yakunu tidak akan terjadi illa ala tarkin wajib kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Ancamannya berat tadi kan? Adab yang pedih atau timbakan sebuah penyelewengan ini tidak terjadi kecuali apa? Bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu loh. Fadala ala anna amrul rasul, maka ini menunjukkan bahwasannya perintah Rasulullah SAW al-mutlak, secara mutlak, secara globalnya, yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Mengharuskan, nah barakallahu fikum, wajibnya mengerjakan perkara yang diperintahkan tersebut. Mafhum salah ya? Nah, mafhum salah ya? Kemudian dalil masalah mubadarah, bersegera secara langsung mana dalilnya? Wa minal adillati ala annahu lil fawr dan termasuk dalil bahwasannya perintah tersebut adalah lil fawr lil fawr itu secara langsung dikerjakan tanpa ditunda-tunda tanpa diundur-undur Allah taala adalah firman Allah taala fastabiqul khairat bersegeralah kalian pada perkara yang baik nah kewajiban perintah termasuk perkara baik enggak enam kata beliau wal ma'muratu asy-syar'iyyatu khairun dan perkara-perkara yang diperintahkan secara syariat itu baik wal amru bil istibaq ilaiha dan perintah untuk bersegera berlomba-lomba pada perkara kebaikan tersebut dalilun ala wujubil mubadarah. Ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya bersegera menunaikan perintah tanpa ditunda-tunda. Maaf soalnya ya. Ewana barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu perlu diperhatikan situ barakallahu fikum. Naam. Wa li'anan nabiya sallallahu alaihi wasallam karihata akhirun nas ma amarahum bih minan nahr wal halq yaumad hudabiyah. Dan dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW juga membenci eh, manusia yang mengakhirkan perkara yang Rasulullah perintahkan kepada mereka, minan nahr eh, berupa nahr itu menyembelih sembelian wal halq mencukur. Naam, yaumal hudabiyah pada hari hudabiyah Hatta dakhala ala Umm Salamah radhiyallahu anha. Hingga Rasulullah waktu masuk pada Umm Salamah radhiyallahu anha, fadzakaralah masuk ketemu itu ya. Fadzakaralah kemudian Rasulullah menyebutkan kepadanya malaknya minan nas, perkara yang Rasulullah menjumpai na'am di hadapan manusia. Maksudnya Rasulullah itu benci gitu loh, karena mereka tidak bersegera. Nah, apa maksudnya ya? Wali anak kemudian berikutnya wali anna mubadarat bil fi'li ahwat wa abra. Dikarenakan bersegera untuk mengerjakan perintah atau perkara yang diperintahkan, itu ahwat apa ahwat lebih berhati-hati wa abro dan lebih bisa melepaskan dirinya dari tanggungan. Abro itu maksudnya lebih bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Paham belum maksudnya? Nah, bisa lebih apa? Lebih nah melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Paham maksudnya? Maksudnya insyaallah ya. Ya na'am kalau fiikum seperti itu. Wa ta'khiru lahu afatun. Ayo. Ya, Kemudian yang namanya mengakhirkan, paham ya? Mengakhirkan kewajiban itu menimbulkan afat-afat efek. Paham ya? Menimbulkan efek samping gitu istilahnya itu. Allah Menimbulkan efek pengaruh gitu loh. Pengaruh dari dia meninggalkan itu apa? Akhirnya banyak perkara-perkara yang terlewatkan gitu loh. Seringnya gitu kan? Perkara wajiban ditumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk akhirnya apa? Di balik itu menimbulkan efek gitu. Tahu efeknya? Ya pengaruh gitu lah itu, pengaruh yang tidak bagus. Nah, ya, Pak. Wayak tadi tarakum wajibat akhirnya mengharuskan atau nah menghantarkan kepada tarakum wajibat bertumpuk-tumpuknya kewajiban. Tarakum itu bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk-tumpuknya kewajiban hatta ya anha hingga dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Karena ditunda-tunda tadi. Besok aja lah, besok lagi, besok lagi ternyata ditunda-tunda akhirnya tidak sempat me melakukan perkara tersebut. Paham itu maksudnya ya? Nah, tidak sempat melakukan perkara perintah tersebut. Ewa. Waqad yakhruju al-amru 'anil wujub wal fawriyah lil dalil yaqtadi dzalik. Pada asalnya dia apa pada asalnya? al asal fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal dari perintah itu menunjukkan apa wajib, fawriyah. Segera ditunaikan, mubadarah. Paham ya? Menunjukkan apa? Nam eh, al asal fil amr yadullu 'alal wujub wal muda wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Apa dia? Ya? Hukum asal dari perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut dan bersegera untuk mengerjakannya secara langsung. Namun kata beliau, Waqad yakhrujul amr, terkadang perintah itu bisa keluar alil wujud dari makna wajib wal fauriyah dan dari makna dikerjakan secara langsung lidalilin dikarenakan ada sebuah dalil yang dari yang haruskan perkara tersebut. Nah, insyaallah itu masalah besok ya. Jadi hukum asalnya apa? Al asal fil amr ya dulu al wal wujud illa idakana kana hunaka dalilun ala nam ala khilafik. Paham ya?